Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini. Masjid yang dia adalah sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi kita bisa berkumpul di dalamnya saling mengingatkan dan saling memberi nasihat kemudian dan ini adalah kajian pertama bersama teman-teman sekalian di sini yang tadinya safar ya dari subuh sampai maghrib baru sampai sudah sampai di di Samarinda ternyata belum sampai juga. Qadarullah masya Inilah perjalanan. Tetapi ya ikhwan, mari sama-sama kita niatkan hati-hati kita untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena menuntut ilmu termasuk amalan yang paling afdal ya termasuk amalan yang paling afdal <clears throat> Baik. Kita insyaallah pada hari ini berbicara tentang tentang apa? Agar kita bangkit wahai mujahid ilm. Para pejuang para pejuang. Dan di sini saya ingin mengingatkan kalau masalah ilmu belajarlah sama Ustaz Abdurrahman. Tapi di sini adalah majelis nasihat. Majelis nasihat. Nasihat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan nasihat ini bermanfaat untuk diri saya sendiri. Kemudian juga hadir yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita yaitu nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira al-islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dilahirkan dalam keadaan Islam beriman. Dan ini harus kita syukuri. Kemudian kenikmatan yang lain setelah kita memegang agama Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan sunnah berjalan di atas sunnah. Kita bisa mempelajari sunnah, mengenal sunnah, kemudian juga kita bisa mengenal aliran-aliran sesat, dan kita berusaha beribadah sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenikmatan atau bukan? Kenikmatan yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul ikhwan sudah mewanti-wanti dari dulu. Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian yang hidup, maksudnya setelahku, maka akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Apa kata Rasul? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dan sunnahnya para khulafa rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an ya yang diberi petunjuk Abdu alaiha bin nawajih gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian di hadis ini Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan bahwa akan terjadi perselisihan yang sangat banyak sekali dan ini telah terjadi. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Sunnah Khulafai Rashidin, maka dia berada di atas kuda, di atas petunjuk. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersyukur. Begitu pula merupakan suatu kenikmatan Apabila seseorang di tengah banyaknya hal-hal baru di masyarakat, dia bisa tidak mengerjakan hal-hal baru tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min" Dan siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama yang tidak termasuk di dalamnya, maka dia apa? Tertolak. Tetapi ayo Ikhwan, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini mari kita sama-sama bertanya kepada diri kita. Bertanya kepada masing-masing kita di sini. Atas kenikmatan yang kita rasakan. Islam sunnah hidayah Mada tuqaddim lil Islam wal muslimin? Apa bentuk ucapan terima kasih yang kita persembahkan untuk Islam dan kaum muslim? Sehari-hari kita ngapain? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mata tanfa' lil Islam wal muslimin. Kapan kita bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin? Sampai kapan kita tidur? Apakah dari agama itu hanya cukup sholat malam, sholat berjamaah, membayar zakat? Tidak cukup dengan sholat berjamaah Tidak cukup dengan sholat malam Tidak cukup dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah Tidak cukup Tetapi kita diperintahkan Untuk menjadi pewaris-pewaris para nabi Al-ulama Warathatul anbiya Para ulama adalah pewaris para nabi. Apakah para nabi hanya mewariskan ilmu? Kemudian tinggal beribadah begitu saja dan tidak berdakwah? Apakah para nabi berdakwah? Apa tugas para nabi? Mendakwahkan Islam mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak cukup dengan sholat saja Jadi pertanyaan di malam ini Apa yang telah kita serahkan dari diri kita, harta kita, jiwa kita untuk Islam dan kaum muslim Ustaz hujan datang ke pengajian. Aduh, hujan. Padahal masih bisa bawa mobil atau pakai jaket. Mana perjuangannya? Lima tahun lagi nggak bisa bahasa Arab. Mana perjuangannya? Bisa ngaji sudah bertahun-tahun tidak bisa mengaji. Untuk apa selama ini hidup ini? Bagaimana bisa bermanfaat untuk kaum muslimin? Di mana sekarang kalau kita dapatkan jamaah haji dan jamaah umrah ketika mereka berhaji dan berumrah? Mereka nggak berani buka Al-Quran. Kenapa? Malu, Gak bisa baca Pemandangan ini bukan hanya satu dua tidak. Mungkin hampir 70% dari jamaah haji seperti itu. Bacaan hajinya masih amburadul. Baik. Nah sekarang yang sudah bisa ngaji ya cukup. Ngajinya itu untuk dirinya sendiri. Masih banyak anak-anak kecil yang butuh pendidikan. Ayo alaikum saudara-saudara sekalian. Jika kita mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti langkah-langkah beliau, seluruh langkahnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah ya Muhammad, In kuntum jika kalian tuhibbun Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka Allah. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan apakah Nabi saw Alaihi Wasallam hanya beribadah? Tidak. Tetapi dia berdakwah. Apakah para sahabat hanya tinggal diam beribadah? Tidak. Mereka membuka Islam. Mereka berjihad membuka lahan dakwah baru. Ketika ada lahan dakwah baru, maka dikirimlah para sahabat yang memiliki ilmu menuju ke sana. Mereka tidak tinggal diam di Madinah. Sehingga menyebar Islam ke berbagai daerah. Apa yang kita lakukan untuk Islam? Apakah hanya dengar-dengar kajian saja? Ustadz kajian, dengar. Nah, sahabat sih bertanya, apa yang kita miliki untuk apa yang kita miliki yang kita bisa persembahkan untuk Islam. Kita punya kemampuan di bidang IT, teknologi informatika. Lakukan. Nah, Rusia sekarang perkembangannya bukan ampun, bukan main. Kemudian di Jepang juga, masya Allah, perkembangannya luar biasa. Ya, di Weber sekarang juga di mana-mana juga nyebar. Sekarang tonton di Rusia, kita butuh web yang mengajarkan Islam dengan bahasa Rusia? Sudah ada belum? Pikirkan. Kalau tidak bisa maka saya bahasa Rusia harus saya pelajari. Jika tidak bisa saya cari orang yang bisa baca Rusia, saya belajar. Misalkan. Masih banyak lawangan-lawangan dakwah ayat ikhwan. Pekerjaan Nabi yang harus kita ambil sesuai porsi kita. Masih banyak Jangan Jangankan itu, di internet alhamdulillah untuk ilmu, masya Allah untuk bahasa Arab kita tinggal ketik, tetetetet, masya Allah permasalahan muncul. Tetapi kalau di Indonesia belum muncul semua. Nah sekarang siapa yang mau mentransfer ilmu dalam bahasa Arab ini ke dalam bahasa Indonesia? Masih banyak orang-orang di daerah-daerah yang belum mengenal, mengenal dakwah kita. Masih banyak oleh karena itu kalau mencintai Allah jangan hanya sekedar pengakuan, ikuti cara Nabi seluruhnya, bukan hanya belajar, bukan hanya beramal, tetapi juga harus apa? Berdakwah. Harus berdakwah. Apa yang kita bisa miliki kita berdakwah. Subhanallah. Ada ancaman untuk orang-orang yang meninggalkan dakwah dan hanya berdiam diri saja. Semua tahu munafik. Munafik itu apa? Orang yang pura-pura Islam padahal di dalam hatinya hmm, kafir. Ini orang apa? Munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? mensifati orang-orang munafik di dalam Al-Quran dan mensifati orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran di dalam surat At-Taubah contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd dan orang laki-laki yang beriman dan juga orang perempuan yang beriman ba'duhum sebagian adalah penolong bagi yang lain apa yang Allah sifatkan kepada mereka? muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada perbuatan yang baik, yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang munkar. Sebaliknya apa yang Allah katakan menyifatkan tentang sifat orang-orang munafik. Al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd. Orang munafik yang laki-laki dan orang-orang munafik yang perempuan sebagian adalah sebagian yang lain. Apa sifat mereka? Ya, bil munkari wa yanhauna al ma'ruf. Mereka menyuruh kepada perbuatan yang mungkar dan melarang dari perbuatan yang baik. Kebalikannya. Tampak tidak perbedaannya kita mau masuk golongan yang mana? Oleh karena itu jangan berdiam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ya Rasulullah, anak fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa? Sedangkan di antara kami ada orang-orang yang saleh. Maka kata Rasulullah SAW, "Na'am, Iza kathural khubus atau khabat." Iya. Kalian akan binasa apabila menyebar perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan mungkar. Maksudnya apa dari perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini? Tidak ada jika orang-orang yang saleh tidak ada yang beramal ma'ruf nahi mungkar. Jadi tolong ya ikhwan. Bagaimana saya berdakwah? Apa yang kita miliki kita dakwahkan. Apa yang kita miliki kita dakwahkan. Ya. Dan apa salahnya kalau misalkan kita memiliki peta dakwah? Kita memiliki apa? Peta dakwah. Kita tahu di sini orang-orangnya masih buta huruf Arab. Jadi tidak hanya ustaz yang mengajari, kita pun bisa mengajar sesuai ya kita mampu. Ketika mengajar seperti itu, kita sampaikan akidah-akidah di sunnah jamaah dan manhaj yang benar. Masya Allah Baik Jadi seseorang Bisa saja binasa Suatu kaum yang saleh bisa binasa Karena mereka meninggalkan apa? Amar ma'ruf Nahi mungkar Subhanallah Di dalam riwayat Abu Bakar Orang-orang Ketika itu sibuk beribadah ya, tetapi butuh nasihat untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Sungguhnya kalian membaca ayat wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslimun. Dan tidaklah engkau menghancurkan suatu pura, suatu penduduk, suatu tempat, suatu desa dengan kezaliman wa ahluha muslimun. Jika penduduknya muslimun, semuanya mengadakan islah perbaikan-perbaikan. Jadi di sini ada dakwah mengajar kepada perbuatan baik, melarang dari perbuatan mungkar. Dakwah kita ini bukan hanya mendakwahi orang Islam. Di sini banyak tidak orang-orang kafir? Banyak tidak? Banyak. Siapa yang mendakwahi mereka? Sebagian berdalil dengan Wa minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Wal haruslah ada di antara kalian ummah, kelompok umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan, ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran dan mereka orang-orang yang beruntung. Di sini ayat Al-Quran coba kita perhatikan. Perkataan minkum haruslah ada di antara kalian. Ya kalau misalkan di masjid ini ada yang berbuat mungkar, maka harus ada perwakilan yang mengingkari hal tersebut. Ada yang meninggalkan perbuatan ma'ruf, harus ada yang mengajak kepada perbuatan ma'ruf. Ya. Harus ada yang mengajaknya sehingga dosa tidak menyeluruh. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa saya berdakwah itu hukumnya menyuruh kepada perbuatan baik dan melarang berperbuatan perbuatan mungkar adalah apa? fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya kifai. Kalau satu sudah menjalankan, maka yang lain tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada yang menjalankan, maka seluruhnya berdosa, seperti mengurus jenazah. Sekarang saya mau tanya, ketika kembali ke rumah masing-masing, ketika kembali ke rumah masing-masing, Siapa yang beramal ma'ruf nahi munkar? Ada tidak? Bukankah tetangga-tetangga kita masih banyak yang belum sholat? Siapa yang menasihati dia? Siapa yang menasihati mereka? Jawabannya Watakum minkum di antara kalian. Siapa di situ daerah tersebut siapa yang minkum itu? Kita sendiri. Jadi ketika itu merupakan kewajiban untuk kita. Bukan lagi di antara kalian di situ sebagian kita menjadi wajib ain bagi kita berdakwah di daerah kita masing-masing. Mari sama-sama ya. Tentunya kalau misalkan kita ingin berdakwah harus kita persiapkan ilmu-ilmu di dalam berdakwah. Materinya juga demikian. Apa yang bisa kita lakukan untuk Islam? Tidak seluruhnya harus ditimpa dengan harta, harta, harta. Bekerja sebagai dokter, maaf nih, dokter Fajri. harus ya seluruhnya apa transaksi bayar obat atau jasa paket ya, kadang-kadang kalau kita lihat orang ya, kita gratis atau misalkan kita di suatu perusahaan atau misalkan sebagai pegawai kita mulai apa yang bisa saya lakukan untuk menasehati, mengajak teman-teman untuk berlaku baik. Jangan tinggal diam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya saja bagi lisan ini Maka dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa'ilah in lam yastati' fa bi qalbihi wa iman. Apabila tidak mampu maka dengan hatinya dan itu apa kata Rasulullah SAW pengingkaran dengan hati al iman iman yang paling lemah masa tiap hari kita ingin dikatakan oleh Allah sebagai al azul iman, iman yang paling rendah. Kapan kita mengangkat derajat kita menjadi muslim yang akmalul iman, yang sempurna keimanannya? Jadi berislam itu tidak hanya ibadah, tidak hanya belajar, tetapi itu harus apa ya Tuhan? Berdakwah. Jangan gara-gara ada satu kelompok yang itu bermasalah, lantas kita tidak berdakwah. Kalau benar-benar mau berdakwah, ya Tuhan, banyak di daerah-daerah pedalaman itu butuh dakwah kita. Keluarkan uang, kumpulkan yang punya uang, keluarkan. Kalau dia tidak bisa pergi dakwah pergi ke sana. Jangan hanya diam. Oleh itu penting kita mungkin sebulan sekali atau dua bulan sekali cari tempat-tempat yang memang buta dengan agama dan itu banyak di Indonesia. Masjid menjadi kandang kambing. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kayaknya ada. Cobalah pergi ke dusun-dusun. Kalau mau khutbah di kota, mungkin nanti dilihat kawan atau apa saya malu. Sedangkan kita punya bacaan Quran yang lumayan. Bikin tim, dakwah, tawarkan diri. Ini saya mau khutbah. Di dusun-dusun itu ada kadang yang bisa ngaji itu cuma satu orang itu yang dia lakukan tiap minggu terus terusan buat tim buat forum khatib oh saya nggak bisa materinya apa sih para khatib sekarang pada baca ya tidak ngajinya belepotan yang penting baca Ya tidak seperti itu. Sama nggak di sini? Sama saja. Ya? Kurang lebih lah ya. Masya Allah. Ayah ikhwan. Apakah untuk mencari pengikut? Kalla, tidak. Apakah jumlah kita berbanyak? Tidak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ya. Di akhirat di padang mahsyar ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Bahkan ada yang memiliki berapa? Tiga, dua, sepuluh. Jadi tujuan dakwah itu ayat ikhwan bukan mencari pengikut Paham? Bukan mencari pengikut Tetapi ingat Lepaskanlah kewajiban dakwah yang Allah perintahkan kepada seluruh kita di sini. Fama anta bimalum kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah engkau bimalu, tercela setelah itu apabila mereka apa berpaling, tidak mau. Itu masalah hati, masalah hidayah dalam hati seseorang itu adalah urusan Allah. Urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalah dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Masalah dakwah. Saya tanya berapa orang ustadz di sini Baru Ustaz Abdurrahman. Loh, mana yang lainnya? Apa susahnya belajar 4 tahun, pergi mengorbankan diri? Pergi, belajar sana. Kalau kita belum punya tanggungan, belum punya apa, pergi. Hah. Korbankan diri kita. Korbankan diri kita. Belajar. Sudah ada kadernya tidak? Belum. Mana? Kita harus mencari kader-kader baru. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kita hanya tergantung kepada orang siapa lagi? Semua akan tergantung, tergantung, tergantung. Kita korbankan diri kita ya ikhwan. Apakah dunia yang kita inginkan? Dunia gampang. Rezeki dunia oleh Allah Subhanahu wa kalau ditakdirkan menjadi orang kaya, kaya. Kalau ditakdirkan menjadi orang miskin, miskin. Buat apa pusing? Belajar atau tidak, ilmu dunia, ilmu akhirat, sama rezeki itu sama. Nggak perlu ditakutkan. Ya. Tidak perlu ditakutkan. Sekarang siapa? Sekali lagi siapa? Saya mau lihat lima tahun lagi. Enggak mau saya mendengar hanya ada tiga orang di sini yang berdakwah. Lima tahun lagi. Tapi harus ada yang berjuang. Mengorbankan dirinya sebagaimana para pejuang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka? Coba sekarang. Mari kita berjihad. Siapa di antara kita yang mau berjihad? Kita tinggalkan anak-anak kita, kita, kita tinggalkan istri kita. Ini baru tinggalkan dua minggu saja sudah Itu mereka berbulan-bulan untuk berjihad. Mereka berbulan-bulan berjihad. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya agar kalimat Allah itu tinggi Kapan kita meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di bumi Samarinda ini? Coba sekarang perintah berjihad tidak terkena ke kita, Bapak sekalian. Karena syarat-syarat berjihad sekarang tidak terkena untuk kita. Dulu tetapi masih ada satu jihad yang tersisa jika tidak ada jihad dengan pedang jihad dengan senjata. Dia adalah jihad ilmu. Dulu para sahabat himmatuhum jihad. Keinginan mereka saya ingin berjihad jika dia bukan orang munafik maka dia himmatuhum mati sebagai seorang yang syahid. Tekad mereka saya ingin menjadi orang yang mati syahid Kemudian apa? Ternyata ada anak-anak muda, orang-orang yang memiliki kecerdasan ditahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditahan oleh para sahabat. Kamu jangan berjihad, tetapi belajar. Belajarlah hadis, belajarlah fikih, belajarlah Al-Quran. Diam. Mereka mempelajari ilmu tersebut. Tetapi hati-hati mereka di medan perang. Hati-hati mereka di mana? Di medan perang. Orang yang ingin berjihad pasti harus rela meninggalkan keluarganya. Harus rela meninggalkan kesenangan-kesenangannya. Harus rela mengurangi jatah makannya dan harus rela capek. Coba sekarang datang perintah jihad. Para ulama berkata, sekarang kita berjihad. Siap apa tidak? Tanyakan keimanan kita. Kaum mukminin yakin mereka menginginkan berjuang dan mati syahid. Apakah kita sudah sambut? Oleh karena itu carilah jihad-jihad yang lain. Belajar. Kemudian berdakwah kita apa? berdakwah. Kalau kita pikirkan kenikmatan Islam sangat banyak Bapak sekalian. Kalau berbicara tentang Islam, semakin kita mempelajari Islam, semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Islam istri Islam yang benar. Semakin kita bersyukur. Tetapi syukur tersebut harus kita pertanyakan lagi apa yang sudah saya persembahkan untuk Islam. Jangan dikit-dikit duit, dikit-dikit fulus uang. Mikirannya hanya harta, harta dan harta. Kapan sibuk memikirkan umat? Ya. Sibuknya mikirin umat Ummahat fil buyut ya. Kapan kita mikirkan umat ya? Oleh karena itu Kalau kita lihat perjuangan Para ustaz-ustaz kita di Jawa Masya Allah Bagaimana perjuangan-perjuangan mereka tidak ada, tidak ada apa-apanya dengan kita. Ada seorang ustaz. Dia mencari pekerjaan hanya tukang becak. Tetapi dia belajar bahasa Arab. Kemudian belajar, belajar, belajar dari penghasilan becaknya dia fotokopi banyak kitab bisa bahasa Arab alhamdulillah terus dia baca belajar bertanya dengan ustaz-ustaz yang lain Masya Allah, tulisan-tulisan beliau, buku-buku beliau bermanfaat. Tukang beca, penghasilannya berapa sih tukang beca? Tapi ada bermanfaat. Dan sekarang menjadi seorang penulis tetap di majalah As-Sunnah. Bayangkan Ya. Jadi kita pikirkanlah apa yang bisa kita lakukan untuk Islam. sesuai dengan kemampuan kita. Sesungguhnya berdakwah ayol ikhwan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Berdakwah memiliki keutamaan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang berdakwah itu adalah orang yang perkataannya paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh dan dia berkata sesungguhnya saya termasuk golongan orang-orang Islam yaitu orang-orang yang menyerahkan diri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan orang yang berdakwah adalah perkataan yang paling baik. Perkataan yang paling paling baik. Rasulullah SAW mengatakan man ala khairin kalamu mitu ajri fa'ilih Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan Suatu kebaikan Maka dia akan mendapatkan Seperti pahala Orang yang mengerjakannya Cuma menunjukkan saja Ayo salat berjamaah Ayo kita nyumbang Ayo kita membantu anak yatim. Ini sudah dipikirkan belum anak-anak yatim di sini? Anak-anak yatim sudah dipikirkan belum di sini? Hah, mana perjuangan kita kepada anak, -anak yatim? Belum. Orang-orang miskin sudah dipikirkan belum? Orang-orang fakir sudah dipikirkan apa belum? Masih banyak perjuangan kita ya Tuhan. Perjuangan kita belum selesai. Oleh karena itu apa yang kita miliki? Ya, sekarang susah cari tanah. Susah cari tanah. Tanah saja mahal di sini. Saya tanya-tanya, benar ya tadinya? Sudah, saya yang punya dua hektar kebunnya bermanfaat sudah akan saja untuk Islam dan kaum muslimin. Mau berdakwah nggak bisa, mau belajar sudah nggak bisa. Sudah apa yang bisa kita serahkan? Harta kita serahkan. Apa yang kita bisa eh, bisa serahkan untuk kaum muslimin? Serahkan. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mandala ila huda, ila huda." Karena lahu min al-ajri mithla ujuri man 'amila man tabi'ahu wa la yanqusu min dhalika syai' Barang siapa yang mendakwahkan kepada petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya. Coba bayangkan kalau kita bisa mengajak orang untuk taat, bisa mengajak orang untuk sholat berjamaah, meninggalkan perbuatan maksiatnya, meninggalkan olahraganya. Ini kita di golf. <laughs> Meninggalkan apa permainan-permainan sia-sianya, musik-musiknya dia manfaatkan hidupnya untuk kebaikan Islam dan Muslim untuk beramal saleh kenapa kita tidak lakukan ya kenapa tidak kita lakukan banyak yang merasa ketika muda masya Allah semangatnya bukan ampun ketika sudah menikah lari dari dakwah. Ini jangan dijadikan alasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan berdakwah? Sesudah nikah atau sebelum nikah? Hmm? Sudah nikah. Jadi tidak ada alasan. Begitu pula belajar. Umur saya sudah 40 tahun, umur saya 50 tahun. Emang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar Al-Quran umur berapa? Para sahabat belajar Al-Quran umur berapa? Jangan dijadikan alasan. 40 tahun, 50 tahun. Ada yang usianya lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada yang lebih muda. Ya. Masalah bahasa Arab, kenapa orang-orang India bisa bahasa Arab menjadi daulah Islamiyah? Orang-orang Spanyol dulu bisa bahasa Arab. Orang-orang Bukhara yaitu Rusia zaman zaman dahulu bisa bahasa Arab. Padahal dulunya adalah bukan orang Arab. ini mohon maaf ini kalau misalkan banyak yang tersinggung ya. Nggak apa-apa Pak ya. Insya Allah nggak apa-apa ya. Kalau setiap ustadz itu punya tipe lah. Kalau saya tipenya suka nembak lah. Ditembak langsung aja. Kadang kalau misalkan orang sama Samarinda nggak ditembak nggak paham. Ya, kalau orang Jawa, masya Allah, bapak-bapak ya sebisanya gini-gini ngerti dia pakai bahasa kiasan. Kalau orang sini nggak ngerti, banyak kan nggak ngerti. Baik. Jadi saya ulangi pertanyaan saya, apa yang sudah kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin? Pikirkan Pak. Kalau kaya, jangan tanggung-tanggung Pak ya. Kalau jadi orang kaya, jangan tanggung-tanggung. Kaya kaya sekali Ya. biayai dakwah ini biaya dakwah ini dan yang berkeinginan menjadi rangkai dari sekarang pikirkan sedekah itu jangan kamu tanggung dari tidak ada kelebihan harta kita sudah sedekah misalnya 10 persen 20 jadi kalau misalnya harta kita satu M keluar uang 10 persennya berapa 10 persen 1 M 100 juta itu biasa aja ya Jangan tanggung-tanggung. Kalau ingin berdakwah dengan harta, jangan tanggung-tanggung. Cari harta, berdakwah. Cukuplah kehidupan sekian juta, yang lain infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanggung-tanggung. Allah akan gantikan yang lebih baik insyaallah. Baik. Ada. Sudah masuk? Insya Allah kita lanjutkan setelah isu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكملان على نبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوان kita lanjutkan kajian kita Dan keutamaan orang yang berdakwah itu sangat banyak sekali. Ya. karena itu di zaman sahabat, para sahabat semangat untuk pergi membuka lahan-lahan dakwah, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Alasan sebagai tugas dakwah kemudian mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti ini. Ya, keutamaan-keutamaan seperti ini membuka lahan dakwah, kemudian banyak yang mengikuti petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, engkau mendap, apa, memberikan mengantarkan petunjuk seorang mendapatkan petunjuk lantaran engkau Allah memberikan petunjuk kepadanya itu lebih baik daripada engkau memiliki onta merah onta merah pada saat itu adalah onta yang sangat mahal sekali kendaraan yang sangat mahal ya lebih baik daripada memiliki dunia lebih baik daripada memiliki dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati para sahabat sebagai umat yang terbaik di dalam surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang keluar di hadapan manusia. Apa sifat-sifat yang disifatkan oleh Allah dalam ayat ini? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah. Jadi di sini untuk menjadi umat yang terbaik harus mencontoh kaum-kaum terdahulu agar bisa menjadi umat yang terbaik. Apa yang mereka lakukan? Dakwah. Mereka apa? Berdakwah. Itu yang kita lakukan. Dan setiap kita harus mencamkan bahwa kita semua ini adalah seorang apa? Dai. Seorang dai. Dan ingat ayat ikhwan, kita sekarang sedang membawa bendera ahli sunnah. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita mengenal kajian-kajian sunnah seperti ini, di atas kepala kita ada bendera-bendera sunnah. Apakah kita ingin mengotorinya? Maka mencemarkan sunnah. Ataukah kita mengibarkannya sehingga dia tegak dan dilihat orang lain sehingga orang tertarik. Itu tergantung dengan kita. Kalau mau bermaksiat, carilah bumi yang dia itu bukan milik Allah. Tapi ternyata tidak ada. Allah Subhanahu wa taala memiliki semuanya. Kemudian ayo ikhwan, seseorang jika ingin mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan, maka contohlah Nabi Isa alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Perkataan Nabi Isa, Waja'alani mubarakan aina kuntu." Dan Allah telah menjadikanku mubarak penuh dengan keberkahan ainama kuntu dimanapun saya berada hidupnya diberkahi oleh Allah dimanapun dia berada apa kata para ulama tafsir menjadi muallimu an-nasa muallimun nasil khaira menjadi pengajar manusia kebaikan وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ bil ma'rufi wa Apa? Menyuruh kepada perbuatan baik dan melarang dari perbuatan munkar. Jika ingin menjadi berkah penuh dengan keberkahan, ambillah pekerjaan ini. Ambillah pekerjaan ini. Yaitu meneruskan perjuangan para nabi berdakwah mengikuti contoh terbaik umat ini yaitu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Ini beberapa keutamaan di dalam berdakwah yang bisa saya sebutkan. Kemudian ayat ikhwan, saudara-saudara sekalian. Berdakwah itu butuh ilmu. Dakwah itu apa? Butuh ilmu. Oleh karena itu jangan berdakwah kecuali kita benar-benar menguasai apa yang kita dakwahkan. Apabila kita sudah menguasai silahkan. Kita menguasai baca Al-Quran kita ajarkan. Kita dakwahkan orang untuk belajar Al-Quran. Ya. Apabila kita sudah mampu untuk menjalankan sholat berjamaah, kita sampaikan keutamaan sholat-sholat berjamaah. Sampaikan keutamaan berbuat baik, keutamaan bersedekah. Ini masalah-masalah yang umum mengajak kebaikan orang lain. Tapi kalau misalkan permasalahannya adalah mengajar tentang daqaiqul ilm, ilmu yang mendalam, ya, apa yang seperti ini, ilmu waris contohnya atau ilmu talak, ilmu nikah, ilmu perdagangan, Makanya seperti ini pelajarannya harus mendalam. Meluangkan waktu untuk belajar. Ya. Begitu pula ilmu hadis, ilmu tafsir ini juga butuh waktu. Butuh butuh waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf Kul hadhihi sabili. Katakanlah ya Muhammad hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Saya berdakwah kepada Allah ala basirah dengan basirah. Dengan basirah ini maksudnya adalah ilmu. Dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ani saya dan orang-orang yang mengikutiku. Ingin mengikuti Nabi harus berdakwah ala basirah di atas ilmu. Selamanya kalau kita terus santai hanya beribadah, beramal soleh, belajar tidak ingin mengambil nasib bagian di dalam dakwah maka tidak akan sempurna ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sempurna. Ya. Sehingga ayat-ayat ikhwan tidak ada celah untuk ahli sunnah di dalam agamanya. Mana nih? Ahli sunnah nggak pernah berdakwah. Taunya belajar toh. Kapan wahnya? Celah. Gitu pula tidak memikirkan kaum muslimin. Jadi harus belajar. Ya, harus belajar dan sebisa mungkinlah. Jangan hanya Ustaz Abdurrahman. karena mengurusi sedemikian luas ini sangat berat. Belum lagi ya, ada yang membuka lahan, ada yang mentarbiah, ada yang mendidik, ya, ada yang mengajar bahasa Arab, ada yang mengajar tajwid. Kita butuh banyak. Dan siapa di antara kita yang ingin mendapat kemuliaan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan, dan mengangkat eh, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian. Beberapa derajat. Siapa yang ingin kemuliaan? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan di hadapan manusia maka tuntutlah ilmu dan bukan dengan lisan gampang bilang ayo menuntut ilmu ayo menuntut ilmu saya mau menuntut ilmu enggak buktikan dengan perbuatan dan pengorbanan buktikan dengan perbuatan dan pengorbanan semuanya butuh pengorbanan kalau masalah uang bicarakanlah dengan ustaz-ustaz dan dan orang-orang kaya di sini. Kalau permasalahannya uang untuk beasiswa, insya Allah ada. Tapi ikhlaskan niat. Ya. Dan kita berdakwah sesuai ilmu yang kita miliki. Saya rasa kalau misalkan dakwah ke dusun-dusun, ke pedalaman, membacakan materi khutbah saya rasa semua bisa. Ya. Terutama yang sudah bisa ngaji. Banyak di daerah-daerah itu ngaji saya belum pernah. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang kita dakwahkan itu ini yang membedakan ahli sunnah dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala yang kita dakwahkan itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Di sini illal ladzina amanu. Semua yang merugi kecuali apa? Orang yang beriman. Dan yang beriman itu tidak akan mungkin beriman kecuali dengan il kemudian amal saleh, kemudian menasihati dengan ke, dengan kebenaran yaitu agama Islam. Yang keempat adalah menasihati dengan kesabaran. Jadi kalau ditanya apa yang kita dakwahi, maka tidak cukup berdakwah itu mengajak kepada perbuatan baik dan melarang dari perbuatan mungkar, tidak tidak cukup. Tetapi di dalam dakwah kita dakwahkan juga bagaimana orang ya semangat untuk menuntut ilmu. Yang kedua, semangat untuk beramal saleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga, kita ajak, kita dakwahkan agar orang-orang mau berdakwah. Dan yang keempat, ayyul ikhwan, kita dakwahkan bagaimana kita bisa bersabar di dalam menghadapi seluruh ujian di muka bumi ini. Termasuk di dalam belajar, beramal saleh dan juga di dalam berdakwah. Harus siap menerima ujian-ujian. Baik, sebelum saya lanjutkan saya kita buka pertanyaan ya. Kita buka uh, pertanyaan. Dibatasi sama panitia. Bagaimana cara berdakwah yang paling baik dan bisa diterima kepada ahli bid'ah? Karena di sekitar kami sangat banyak sekali ahli bid'ah. Baik. Ayo ikhwan, kalau berdakwah kepada ahli bid'ah, jangan sekali-kali menyentuh nama atau alma mater alirannya. Yang pertama. Yang kedua yang kita ajarkan, yang kedua, berdakwah itu butuh kesabaran. Tidak bisa kita apa seperti membolak tangan kita seperti bolak-balik ke tangan, tidak bisa. Butuh apa? Kesabaran. Berapa tahun dia menerima bid'ah tersebut? 20 tahun. Sabar 20 tahun mengajarkan sunnah kepada dia. Ini baru baru berdakwah setahun lagi. Gimana ya? Saya sudah dakwahi dia sudah setahun nggak masuk-masuk juga. Emang dia berapa tahun menerima bid'ah? 20 tahun. Sabar 20 tahun. Ya. Ada yang orang tua saya seperti ini, orang tua seperti ini. Ya sabar, orang tua juga 40 tahun menerima bid'ah mungkin. Sabar. Butuh apa? Kesabaran. Kemudian selanjutnya ajarkan bagaimana mencintai Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kaidah-kaidah memahami agama Islam. Ya, ajarkan. Jadi dengan sendirinya dengan mengajarkan kaidah-kaidah tersebut maka dia apa? akan mulai berpikir dengan akal sehatnya. Oh ternyata seperti itu. Contohnya kita oh, kita bilang seperti ini kepada ahli bid'ah itu ya kita tuh beribadah ya kita usahakan seperti cara Nabi. Bagaimana mengikuti Nabi? Karena dialah yang terbaik. Kemudian murid-muridnya yang terbaik. Nah, jangan dulu sentuh masalah kebidahannya, Masalah pemikirannya tidak, jangan sentuh. Kemudian sentuh masalah sekarang banyak menyebar hadis-hadis yang daif, yang palsu. Ini sekarang ini PR buat kita semua. Bagaimana kita menggunakan hadis-hadis yang sahih dan hasan saja, yang diterima. Jadi apa? Jadi orang-orang tersebut sudah dia mulai berpikir, memahami kita ajarkan kaidah-kaidah memahami agama sehingga dia lambat laun kalau dia dekat terus dengan kita insya Allah dia akan berpikir jernih dan kembali kepada sunnah Kita berdakwah membaca buku atau majalah dan menyebarkan lewat SMS boleh tidak? dan meletakkan buku di tempat yang yang orang kita kita apa ini orang-orang mau membacanya. Jadi, ya ini termasuk dakwah. Ya, ada yang disebut dengan wasailud dakwah. Wasilah-wasilah atau perantara-perantara di dalam berdakwah. Dan perantara-perantara tersebut ini sangat banyak. Bisa dengan harta, bisa dengan media ya dan ini menggunakan wasail dakwah disesuaikan dengan keadaan para mad'u disesuaikan dengan keadaan siapa para mad'u yaitu orang yang kita dakwahi bisa dengan buku Misalkan orang-orang yang berpendidikan rata-rata di kota ini orang-orangnya berpendidikan. Mungkin seluruh masjid, seluruh para khatib kita hadiahkan buku-buku sunnah. Tahu tidak Pak? Para khatib itu marojinya atau buku-buku rujukannya itu buku-buku biasa. Hadis tulisannya al-hadis. Dia nggak tahu hadisnya sahih atau doain nggak tahu. Nah sekarang kalau mereka cuma punya 4 buku 5 buku untuk berkhutbah, kita hadiahkan 10 buku yang itu sesuai dengan sunnah, insya Allah mereka isi mereka itu dari buku-buku sunnah. Ay, nah, perlu diprogramkan ini menghadiahkan buku-buku sunnah kepada para khutbah, para khatib, dan para penceramah. Ya, perlu. Dan ini juga termasuk wasilah dakwah. Dan wasilah atau cara media dakwah, sarana dakwah itu beda, berbeda-beda setiap tempat dan setiap orang. Terkadang di daerah yang kering, salah satu wasilah dakwah kita kita buatkan sumur bor. Kita buatkan apa? Sumur bor ya. Ketika kita berdakwah di orang-orang miskin, mungkin cara berdakwahnya dengan memberikan sumbangan. Memberikan apa? Sumbangan harta. Berdakwah kepada orang-orang yang intelek, intelek apa itu? Memiliki intelektual yang tinggi, maka kita juga harus siap mempersiapkan ilmu yang tinggi. Bagaimana mengkaitkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan agama. Ya, harus disesuaikan. Berdakwah kepada anak-anak muda berbeda. Bahasanya pun tidak seresmi yang dipakai sekarang ini ya. Mungkin pakai bahasa-bahasa galau, eh bahasa-bahasa galau. Bahasa-bahasa yang PHP. Pemberi halapan palsu. Bahasa-bahasa yang seperti itulah anak-anak muda. Ya. Tapi ya sesuaikan bahasanya. Jadi berbeda, bahasanya pun digunakan berbeda. Mungkin juga mungkin caranya juga mungkin dengan berolahraga. Ya. Berbeda caranya. Ini harus kita ketahui. Setiap mad'u, orang yang kita dakwahi, cara berdakwahnya itu berbeda. Jangan jangan kita pikirkan kalau cara berdakwah Mendakwahi seseorang seperti bagaimana kita mendapatkan hidayah. Belum tentu ya, masuknya hidayah kepada kita itu bisa diterima oleh orang lain. Belum tentu. Anak-anak kecil contohnya. Bagaimana mendakwai anak kecil? Belikan saja permen. Hari ini permen, besoknya jajan. Udah. Baru kita duduk ya, tapi duduk kita belajar ngaji, belajar sunnah, belajar ini. Cerita-cerita. Coba kamu ceritain ngapain aja di sekolah gitu kan. Cerita-cerita saja, kemudian nanti bawa kepada akidah. Anak-anak kecil pun butuh kita dakwahi. Anak-anak kecil. Baik. Jadi jawabannya boleh dengan buku. Bagaimana cara kita mendawahi lingkungan keluarga kita sendiri, contohnya istri kita? Karena istri kita susah menerimanya, terlalu fanatik dengan keluarganya, penganut bid'ah. Jawabannya sah? Bah. Yang penting niat dulu. Niat, pokoknya saya harus berpikir. Perempuan itu bapak-bapak sekalian suka kalau diajak jalan-jalan. Ya. Ibu-ibu banyak nggak dulu belakang? Ada ya? Ibu-ibu eh, tahu nggak yang diinginkan suami Istri yang seperti apa? Yang diinginkan suami itu istri yang tidak banyak permintaan. Benar, Pak? Istri yang tidak banyak permintaannya. Wah, ini mulai ribut ini ibu-ibunya nih. Nah, Bapak-bapak mau tahu tidak apa yang diinginkan oleh istri-istri Bapak? Satu saja yang diinginkan istri itu satu dari suaminya. Saya ingin suami yang perhatian kepada diriku. Benar nggak bu? Oh betul perhatian. Nih bagaimana supaya kita bisa perhatian terhadap istri? Jangan suruh. <laughs> betul nggak? Ini salah. Belum tahu ya? susah sama bujang nih. Baik, jadi seperti itu. Ya. Ajaklah istri yang misalkan yang masih seperti itu. Ya kalau ada walimahan, ajaklah dia ke walimahan. Ya pura-pura saja jalan-jalan nanti janjian sama friend, sama temennya. Ya kita nanti ke tepian Mahakam tuh makan-makan di sana. Ya bawalah istri teman. Dia bicaranya jangan sama teman ya, sama istrinya teman juga. Ya. Jadi kan di situ mau tidak mau itu pembicaraannya apa? Ya nyerempet-nyerempet lah ke agama. Dan nanti pertemuan berikutnya malu dia nggak pakai jilbab jilbab besar. Begitu juga sering jalan-jalan ke rumah teman jalan-jalan misalkan ayo kita ke tempat siapa yang memang agak cantik lah teman tempatnya dan di sana ternyata ada teman kita bertamu dulu sebentar, sebentar saja bertamunya, sehingga dia bisa ngobrol. Ya, masa istri ditaruh di rumah terus? Kita pun kalau seharian di rumah, eh dua hari lah di rumah, kira-kira gimana? Sumpah nggak? Sumpah sama, istri pun butuh jalan-jalan, istri pun butuh Jalan-jalan nah, jalan-jalannya ini ke tempat teman-teman kita yang sudah ngaji. Ya insya Allah lambat laun ya, Mudah-mudahan ada perubahan dengan seperti itu Yang tadinya tidak ingin ikut kajian Mulai dia tidak enak Mungkin nanti tolong istri Antum e, Bilangi ke istri saya undang kajian Jadi pada intinya Suaminya yang undang Jadi kan kalau sudah jadi teman seperti itu nggak enak dia mau nolak Tidak, tidak enak kalau sudah teman Ya, apalagi misalkan uh, suami nih uh, ada teman ini uang dari saya 100 ribu atau 200 ribu tolong uh, istri panjenengan bahasa Jawanya istrimu belikan hadiahlah untuk istri saya modalnya dari saya jadi tapi jangan bilang-bilang kalau dari saya gitu ya Akhirnya apa? Tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Bagaimana cara yang baik mengajak keluarga untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul? Saat ini saya masih baru belajar ilmu agama sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang paling berat adalah mendakwahi orang tua. Tetapi sabar, mendakwahi orang tua itu sifatnya orang tua, ini berbeda juga. Orang tua sifatnya adalah orang tua. Dia itu merasa apa? Saya ini gurunya anak-anak saya. Jangan sampai anak saya mengajari saya. Ini untuk orang tua yang agak sombong dikit lah ya. Jangan eh, itu gengsi dia diajari anaknya. Yang mungkin taruh aja buku di mana? Majalah atau buku di meja tamu ruang tamu. Biarkan aja tergeletak situ. Atau misalkan buletin-buletin ringan gitu ya. Atau misalkan undang bapak-bapak yang sebaya yang sudah ngaji datang ke rumah. Kalau kakek-kakek sama kakek-kakek itu nyambung bicaranya ya. Nah kalau misalkan yang bujang sama yang bujang pun nyambung ya. Iya aja ya. Ya seperti itulah. Jadi ya undang misalkan atau ya sama seperti tadi carikan kalau yang sepantaran umurnya sehingga apa Ya, termasuk berdakwah di sana. Termasuk berdakwah ya Levan. Kalau misalkan kita malu berdakwah di tempat kita, kita barter sama teman. Barter. Antum dakwah di tempat saya. Nanti saya dakwah di tempat antum. Saya malu nih, banyak saya dulu di sini cengengesan, ingusan ya di sini. Jadi banyak orang-orang sepuh. Saya malu di sini kalau berdakwah. Jadi antum di sini Nanti saya di sana. Barter. Kenapa nggak bisa barter? Ya, bisa barter seperti itu. Itu pula orang tua. Ya, kalau kalau orang tua itu biasanya cinta hartanya dan cerita pengalaman itu sangat banyak. Nah, ini disesuaikan. Cari juga bapak-bapak yang banyak harta atau misalkan banyak pengalaman ini cocok ini kalau ngomong. Kalau ngomong seperti itu, nanti lama-lama insya Allah akan nyerempet-nyerempet kemana? Eh, ke agama. Minimal kalau misalkan datang waktu sholat, ayo kita sholat dulu. Malu dia itu kalau tidak tidak sholat. Yang intinya sah sabar. Orang tua 40 tahun nerima bid'ah, kita baru 4 tahun berdakwah sudah sudah menggerutu. Sabar. Sabar. Masalah Satu lagi pertanyaan lisan. Silakan satu lagi. Pertanyaan lisan. Tidak ada, kita cukupkan.